Sebagaimana orang-orang yang berhak diadab mereka diadab di alam kuburnya maka begitu pula orang-orang yang soleh orang-orang yang baik dalam agamanya mereka juga akan mendapatkan nikmat di alam kubur mereka akan ditemani oleh amal saleh yang berwujud seorang manusia yang baik yang menyenangkan dan ia pun akan merasakan uh, luasnya alam kubur terangnya alam kubur, harumnya bau-bau wangi surga. Bahkan dikatakan kepadanya, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Jadi bagi orang yang saleh kehidupan barzakh adalah kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan dia dia tidak akan kesepian di alam kuburnya. Semoga Allah Azza wa Jal mengaruniakan kepada kita semua kenikmatan barzakh dan melindungi kita semua dari siksaan kubur. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di sana juga disebutkan ada dua malaikat yang bertanya kepada seorang yang dikubur yaitu yang disebut dengan mungkar dan nakir. Dikatakan oleh penulis di sini wa mungkarun wa nakirun hak. Mungkar dan nakir hak. Ini terkait dengan fitnatu al-qabr yaitu pertanyaan di alam kubur. Mungkar dan nakir adalah dua malaikat yang datang kepada seorang yang telah wafat dan dikuburkan disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa uh, bila seseorang dikuburkan maka ia pun akan didudukkan dan akan datang kepadanya dua malaikat aswadani azraqan disebutkan begitu sifat malaikat itu keduanya berwarna hitam dan biru yakni wallahu alam persisnya hitam kebiru-biruan atau bagaimana namun disebutkan dalam hadis seperti itu kemudian keduanya bertanya kepada orang-orang yang dikuburkan itu dengan tiga pertanyaan man rabbuk wama dinuk waman nabiyuk siapa rabbmu apa agamamu dan siapa nabimu Ikhwani din rahimakumullah ini tiga pertanyaan menunjukkan itu perkara yang paling pokok dan paling penting pertanyaan tentang Rob masing-masing, kemudian Nabi kita, nah, Nabi masing-masing orang dan agamanya. Nah inilah kemudian yang menjadi uh, alasan kenapa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menulis kitab Al-Usul Al-Thalathah. Usul Thalathah dari sini. Tiga prinsip penting karena itulah yang nanti akan ditanyakan di alam barzah, di alam kubur. Pertanyaan tentang agama, pertama tentang Allah Azza wa Jal, tentang agama dan tentang Nabi. Ya, itulah sekali lagi jawabannya di usul al-thalathah. Namun ikhwanifidin rahimakumullah, jawaban di saat itu sangat tergantung dengan iman dan amal saleh. Bukan tergantung pada teori yang dihafal pelajaran yang dihafal tapi tergantung kepada iman dan amal soleh yang benar ketika seorang beriman dengan iman yang benar amal soleh yang betul-betul amal soleh dia tentu akan mampu menjawab dengan mudah pertanyaan-pertanyaan itu dan seorang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh walaupun di dunia dia hafal Walaupun di dunia dia tahu tapi dia tidak akan mampu menjawab. Ya. ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga di sini kita pun mengetahui bahwa tidak perlu seorang itu ditalkin setelah dikuburkan. Kenapa? Karena tidak ada gunanya dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya. Orang yang beriman dan beramal saleh langsung akan mampu menjawab. Allah mengatakan dalam ayatnya surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Azza wa Jal akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah mengatakan siapa? Alladzina amanu. Orang-orang yang beramal iman, yang beriman. Di mana di dunia dan di akhirat. Di akhirat yakni pada pertanyaan di alam kubur itu. Allah akan akan kokohkan dia. Tapi seorang yang tidak beriman ya, walaupun diajari, walaupun hafal, tetap tidak akan mampu menjawab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang pada riwayat Ahmad dan yang lain yaitu hadis Al-Bara' bin Azib hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu beliau menceritakan ya tentang uh, kisah pertanyaan di alam kubur itu dikatakan kepada orang yang kafir. Nabi mengatakan, "Wa innal abdal kafir." Adapun hamba yang kafir, jika kana fi inqita'in minad dunya, apabila dia telah putus dari dunianya, wa iqbalin minal akhirah dan mulai masuk ke alam akhiratnya, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat yang hitam wajahnya dan seterusnya sampai yakni menyuruhnya untuk keluar dari jasadnya, rohnya agar keluar dari jasadnya. Maka keluarlah dengan susah payah, bahkan dicabut dengan sekuat-kuatnya. Yuntaz kama yantazi'uha kama yuntaza'u safut minas sufil mablul maka malaikat mencabut rohnya sebagaimana dicabutnya besi-besi yang semacam kail ya dari kain wol yang basah susah dicabut ya karena apa nyangkut dan dicabut dengan sekuat-kuatnya fatataqatta' ma'al 'uruq wal 'asab sehingga terputuslah urat-uratnya dan saraf-sarafnya. Kemudian Nabi menceritakan berikutnya ketika ditanya di alam kuburnya ya'tihi malakani datang kepadanya dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir sebagaimana riwayat Tirmizi. Fayaqulani man rabbuk maka keduanya mengatakan man rabbuk siapa rabbmu? Fayaqulu ha ha la adri. Dia pun menjawab ha ha saya tidak tahu. Fayaqulani ma dinuk? Kemudian keduanya mengatakan apa agamamu? Fayaqulu ha ha la adri. Dia pun menjawab ha ha saya tidak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa orang ini yang diutus kepada kalian. Disebutkan oleh sebagian ulama, yakni ketika itu ditampakkan kepadanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya, "Kamu kenal ini? Orang yang diutus kepadamu?" Dia pun menjawab, "Ha la adri, saya tidak tahu." Adapun orang yang beriman walaupun belum pernah melihat Rasulullah, dia pun akan tahu bahwa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW walaupun belum pernah lihat. Ya, sekali lagi jawaban pada pertanyaan-pertanyaan tersebut tergantung dengan imannya. Walaupun dia belum kenal secara wajah, tapi dia kenal Rasulullah secara ajaran dan mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW. Nah, orang tadi yang ketika ditanya tiga pertanyaan itu selalu mengatakan ha ha la adri ya, saya tidak tahu maka akibat dari keadaan yang seperti itu yang menunjukkan dia tidak beriman fayunadi munadin minas sama maka penyeru menyeru dari langit Allah azza wajalla mengatakan an kadzaba abdi hambaku itu telah dusta ya fa afrishuhu minan nar berikan dia hamparan tempat tidurnya dari neraka. Wal albisuhu minan nar, berikan pakaian untuknya pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar dan bukakan untuknya pintu menuju neraka. Wa yadkhulu alaihi min harriha wa samumiha. Maka masuk ke kuburannya panas-panasnya neraka tersebut. Nah, ini sebagian dari azab kubur. Dia sudah merasakan panasnya api neraka sejak di adab kubur. Wa yadhiqu 'alaihi qabruh hatta takhtalifa adla'uhu. Dan kuburannya menyempit sampai tulang-tulangnya berselisih. Ya. Nauzubillah min dalik. Kemudian bukan hanya itu, ya'tihi rajulun qabihul wajh. Datang setelahnya seseorang yang wajahnya buruk Qabihus siap pakaiannya buruk. Muntinur rih baunya busuk. Fayaqul orang itu pun mengatakan kepada orang yang jelek tersebut, abshir billadhi yasuk." Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Yani eh, orang orang ini mengatakan kepada yang dikubur tadi. Orang yang buruk ini mengatakan kepada yang dikubur. Absyir billadhi yasu'uk, senanglah kamu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kamu. Ya, itu kurang lebih artinya. Yang rasakan sesuatu yang tidak menyenangkan kamu ini. Ini adalah hari yang engkau telah dijanjikan sebelumnya. Kamu sekarang menemuinya. Maka orang itu mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" wajhukal wajhu yaji'u bisyarr kamu itu wajahnya wajah yang membawa keburukan. Fayaqul maka dia pun mengatakan ana amaluka sayyi. Aku adalah amal burukmu. Ya. Aku adalah amal burukmu. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan amal buruk itu ya menjelma sebagai seorang manusia yang seperti itu keadaannya. Nauzubillah min dzalik sehingga dia dikuburnya begitu sengsara merasakan panasnya neraka ditemani oleh orang yang sangat buruk ternyata itu adalah amal dia selama dia di dunia di dunia naudzubillah min dzalik maka dia pun mengatakan rabbila tuqimis saah rabbila tuqimis saah wahai rabbku jangan engkau bangkitkan kiamat jangan engkau bangkitkan kiamat Yang ini dia nampaknya tahu bahwa nanti berikutnya akan lebih buruk. Ya. Apa yang dijanjikan telah terwujud sekarang. Berarti apa yang akan yang dijanjikan berikutnya berikutnya lagi akan terbukti juga. Dia takut untuk dibangkitkan kemudian ya dan merasakan siksa yang lebih berat. Nauzubillah min dzalik. Berbeda dengan orang-orang yang beriman justru mengatakan Rabbi akimis sah wa bangkitkan hari kiamat ya bangkitkan hari kiamat hatta arji'a ila ahli wa mali sehingga aku akan kembali lagi berkumpul dengan keluargaku dan hartaku ikhwan fillah rahimakumullah inilah malakul maut ah, inilah ah, malaikat mungkar dan nakir yang menanyai masing-masing di alam kuburnya ini yang disebut dengan fitnatu al-qabr ujian di alam kubur. Ini adalah ujian terakhir. Ini adalah ujian terakhir, ujian di alam kubur. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita telah uh, diperintahkan juga untuk memohon atau dianjurkan untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla kekokohan ya kekokohan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur tersebut. Dahulu Rasulullah SAW juga mengatakan kepada para sahabat setelah selesai menguburkan, beliau berpesan kepada mereka. Dia ah, beliau mengatakan, uh, <clears throat> Is'alullaha di akhikum al-thabat, fa innahu al-ana yus'al. Istaghfirullah li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al. Mohonkan ampun untuk saudara kalian dan mohonkan untuknya kekokohan di alam kuburnya fa innahu al'ana yus'al karena dia sekarang ditanya. Nah, inilah pertanyaan alam barzah, pertanyaan alam kubur yaitu yang disebut sekali lagi dengan sebutan fitnatu al-qabr. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Selanjutnya uh, disebutkan pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tuftanuna fi kuburikum, misal au qarib min fitnatid dajjal." Sesungguhnya kalian akan diuji di kubur kalian seperti atau mendekati ujiannya fitnatud dajjal. Ujian dajjal. Berarti ini ujian berat. Ujian Dajjal yang datang di akhir zaman itu ujian yang sangat berat. Tidak sedikit dari manusia yang tergoda akhirnya ikut. Nabi katakan kalian di alam kubur akan diuji seperti atau mirip dengan ujian Fitnatul dajjal, ujian datangnya dajjal kepada kalian. Berarti sekali lagi menunjukkan ini ujian yang cukup berat. Ya. Kita hanya bisa menyiapkan dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu sebab utama biinillah dalam keselamatan masing-masing kita. Ya. Bukan kepandaian kita, bukan keahlian kita bukan. Itu pertanyaan kalau di alam dunia yang menjawab ya mungkin semua orang bisa. Mudah sekali, ya kan? Orang munafik semunafik-munafiknya kalau dia menampakkan keislaman ya, anggap Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinannya munafikin. Kalau di alam dunia dia ditanya bisa menjawab apa tidak? Enteng sekali bagi dia menjawab. Kalau di dunia ya, tapi di alam kubur tidak bakal bisa menjawab. Ya, jadi ikhwan fillah azakumullah, perkuat iman, menarkan iman kita, kokohkan iman kita, perbanyak amal saleh. Insyaallah dengan itu kita akan selamat dari ujian di alam barzah tersebut. Karena setelah ujian ini kalau lulus kenikmatan demi kenikmatan. Ya, dihamparkan untuknya tempat tidur dari surga akan mencium wangi-wanginya surga dilihatkan untuknya tempatnya di surga ditemani orang yang baik ya yang menyenangkan harum tapi kalau tidak lulus ujian ini maka seperti yang tadi kita sebutkan ya bahkan disebutkan pula dalam hadis dipukullah dia dengan pukulan dengan Eh, mitraqah yakni pemukul ya, palu yang besar fayasihu sayhah maka dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar oleh makhluk-makhluk kecuali jin dan manusia mereka nggak dengar yang lain dengar jeritan-jeritan mereka yang disiksa itu naudzubillah min dalik kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa di alam kubur dan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, selanjutnya eh, kita beralih kepada masalah yang lain walaupun masih ada sedikit kaitan dengan sebelumnya Abu Zurah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan akidah al-sunnah yang lain kata beliau wal kiramul katibuna haqqun dan al kiramul katibun haqq yakni para malaikat yang mulia dan mereka para penulis catatan-catatan amal manusia al katibun haqq itu hak benar adanya nah jadi pembahasannya yakni tentang iman akan adanya para malaikat dan diantaranya juga apa yang tadi kita sebut Malaikat mungkar dan nakir Dan juga malaikat-malaikat yang lain Disebutkan eh, Ayat-ayat uh, ayat -ayat yang terkait dengan malaikat itu begitu banyak Banyak sekali Hadis-hadis Nabi juga banyak sekali menyebutkan tentang Malaikat-malaikat Makanya iman terhadap adanya malaikat dan hal-hal yang terkait dengannya merupakan salah satu rukun iman. Merupakan salah satu rukun iman. Kita telah ketahui bersama rukun iman ada enam diantaranya ya iman kepada Allah kemudian iman kepada para malaikat. Nah, Disebutkan dalam ayat Al-Quran Terkait dengan iman kepada malaikat ya, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihim al-mu'minun Kullun amana billahi wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi ya. ya Disebutkan pada ayat itu Kullun amana Semuanya beriman Kepada Allah dan para malaikatnya para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Dalam ayat yang lain juga disebutkan Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin akan tetapi albir kebaikan itu ya beriman kepada Allah ya para malaikatnya kitab-kitabnya dan seterusnya ini semua sebagian dalil dari dalil-dalil yang begitu banyak tentang para malaikat maka wajib kita imani adanya para malaikat Begitu pula kita imani semua yang terkait dengan malaikat, misalnya tugas-tugas para malaikat, kemudian nama-nama para malaikat, kemudian sifat ya para malaikat dan segala hal yang terkait dengan itu. Ikhwani fillah Di antara Eh, tugas para malaikat yang wajib kita imani mereka adalah sebagai al-katibun ini al-katibun artinya para penulis yakni sebagian malaikat Allah tugasi untuk menulis Allah berfirman dalam ayatnya kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun mereka itu para malaikat yang mulia yang menulis Ya'lamuna nama taf'alun mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba itu melafalkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan menjaganya. Ya, senantiasa mengawasi menjaga. Jadi semua amal-amal kita dan ucapan-ucapan kita ditulis oleh para malaikat. Ketika seorang berbuat kebaikan, ya, ditulis hari Jumat semisal tadi hari Jumat, ya seorang yang datang ke sholat Jumat Malaikat ada yang ditugasi menulis di pintu masjid siapa yang datang, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Ya, ketika imam duduk untuk khutbah ditutuplah. Nah ini juga diantara tugas mereka terkait dengan penulisan, penulisan yang sifatnya khusus terkait dengan amal itu. Amal yang lain juga semuanya ditulis. Tidak ada sesuatu yang tertinggal. Ya, sehingga masing-masing akan mendapatkan apa yang dia pernah lakukan dan apa yang pernah dia ucapkan. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu berbuat yang baik, berkata yang baik dan mengampuni, memaafkan dan menutupi segala yang tidak baik dari kita. Ikhwani rahimakumullah. Di antara tugas para malaikat juga di samping mereka itu sebagai al-katibun ya, para penulis ada juga sebagian malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Qabdu al-arwah Qabdu al-arwah yakni mencabut nyawa Dalam surat As-Sajdah ayat yang 11 Allah berfirman Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum Katakanlah yatawaffakum akan mewafatkan kalian siapa malakul maut malaikat maut yang dipasrahi untuk mewafatkan kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Nah, inilah tugas malakul maut. Ya, tugas khusus yaitu mencabut nyawa. Dan malakul maut punya pembantu-pembantu ya. Bukan hanya sendirian, tapi dia punya banyak pembantu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-An'am 93, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum" Al-yawma tujzauna adabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walau tara idz zalimun bila walau dan seandainya engkau melihat Idz zalimuna fi ghamaratil maut. Tatkala orang-orang zalim itu pada kepayahan kematian. Ghamarat yakni syada'id al-maut, kepayahan, kesusahan, kesakitan di saat matinya. Wal malaikatu basitu aidihim, para malaikat. Nah, di sini jamak ya, bukan hanya uh, satu mufrad. Kalau tadi ya tawaffakum malakul maut mufrad. Jadi kata malaikat dalam bahasa Arab itu jamak ya. Jamak bentuk jamak itu banyak. Tapi mufradnya itu malak. Namun bahasa kita sudah e, menjadi kebiasaan menyebut malaikat ya malaikat satu ya malaikat banyak malaikat malaikat. Tapi dalam bahasa Arab malaikah itu jamak. Mufradnya malak. Nah, di sini pada ayat ini Allah menyebutkan malaikah para malaikat begitu basitu aidihim mereka menghamparkan tangan-tangan mereka dan mengatakan kepada orang itu yang mau mati akhriju anfusakum keluarkan diri kalian ya nyawa kalian nah orang yang kafir munafik kesulitan maka tadi dicabut dengan begitu kuat Al-yawma pada hari ini tujzaun akan diberi balasan untuk kalian. Azab al-hun berupa azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allah disebabkan apa yang kalian ucapkan terhadap Allah ghairal haq dari ucapan-ucapan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun dan kalian sombong, tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Nah, nampak pada kisah ini yang Allah sebutkan kematian seorang yang zalim ya dia dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Nah, ini adalah para pembantu malakul maut. <clears throat> ya, malaikat pencabut nyawa. Dan adab ayat ini juga merupakan salah satu dalil tentang adab kubur ya Al-An'am 93 ini. Kenapa? Karena Para malaikat mengatakan al-yauma sekarang ini kalian akan diberi siksa yang menghinakan. Sekarang berarti kapan? Setelah hari kiamat? Tidak. Ketika mereka dicabut nyawanya, setelah mereka tercabut nyawanya juga ya bermakna seperti itu di saat itu mereka akan diazab dengan siksa yang menghinakan. Begitu pula pada surat Al-Anfal ayat yang ke-50 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq." Dan bila engkau melihat ketika yatawaffal ladzina kafaru mewafatkan mereka orang-orang yang kafir al malaikah para malaikat. Nah, Sekali lagi al-malaikah para malaikat. Jadi banyak di sini yakni pembantu malakul maut malaikat pencabut nyawa itu. Yadribuna wujuhahum adbarahum. Mereka memukuli wajah-wajah orang-orang itu wa adbarahum dan dubur-dubur mereka. Wa adzabal hariq dan rasakanlah siksaan yang membakar. Nauzubillah min dalik, kita pelindung kepada Allah dari hal itu. Nah, ini di antara tugas malaikat. Ada pula sebagian malaikat yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jal untuk mengatur awan. Awan yang kita lihat ya terkadang e, berjalan menuju ke barat, terkadang ke timur, terkadang terkadang ke utara ataupun selatan. Jalannya awan tersebut adalah diatur oleh para malaikat. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah alaihi maka mereka bertanya, "Akhbirna ma hadzal Beritahukan kepada kami. Halilintar, halilintar itu apa sesungguhnya? Ma hadzal Ya, halilintar, halilintar itu sesungguhnya apa? Qala Nabi menjawab, malakun min malaikatillah azza wa jal, wakkalun bis sahabi biyadihi mikhraqun min nar yazjuru bihi sahab yasuquhu haitsu amara haitsu amara Allah qalu fama hadha as-saut alladhi yusma' qala sautuhu qalu sadaqta Ya. Nabi SAW menjawab pertanyaan Yahudi Sesungguhnya malaikat Dari malaikat-malaikat Allah Dia diberi tugas untuk mengatur jalannya awan-awan itu Di tangannya ada suatu alat ya, Dari api yang dengannya dia mengatur jalannya awan-awan itu. Ya, menyuruh untuk pergi ke barat, timur, utara, selatan dengan alat tersebut. Kemudian Yahudi-Yahudi tadi bertanya lagi, lalu apa suara itu? Ya. Lalu apa suara itu? Suara halilintar itu suara apa? Qala hadza sautuhu. Itu suara alat tersebut yang dipakai untuk menggiring eh, awan-awan uh, itu. Orang-orang Yahudi mengatakan sodakta kamu benar. Dan rupanya orang-orang Yahudi ingin menguji Rasulullah. Betulkah dia seorang Rasul? Ya, kalau dia bisa menjawab berarti betul. Kalau tidak bisa menjawab berarti Rasul palsu. Tapi sayangnya ketika Rasulullah menjawab dengan jawaban yang mereka benarkan, mereka tetap tidak mau beriman ya, karena sombongnya mereka nah yang jelas dari hadis ini kita mendapat faedah bahwa di antara tugas malaikat ada yang ditugasi untuk ya menggiring awan-awan tersebut ya nah ini membantah keyakinan sebagian orang syiah orang syiah nusairiyah ya Nusairiyah itu kalau sekarang seperti siapa? Bashar Assad itu. Ya. Presiden Syria itu Syiah Nusairiyah. Mereka meyakini Halilintar itu suaranya Ali. Ya, yang menggiring apa sahab atau uh, eh, awan atau yang semakna dengan itu, ya, bukan malaikat tapi Ali radhiyallahu anhu. Ali atau alat yang dipakai Ali saya agak lupa yang jelas mereka tidak mengimani seperti yang tertera di dalam hadis ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa ya awan-awan itu diatur oleh malaikat yang Allah beri tugas oleh karenanya di mana tempat hujan dengan awan itu di mana tidak hujan ini sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu <clears throat> ya seperti sebagian kisah dalam hadis ada hujan yang sifatnya lokal hanya di kebunnya fulan. Kenapa? Karena dia orang yang baik ya, panenannya ya eh sebagian untuk bersodakoh, sebagian lagi sepertiganya untuk dimakan, sepertiganya untuk ditanam kembali. Rutin seperti itu. Ya, maka Allah beri hujan lokal khusus di kebunnya dia. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, ini memang menunjukkan bahwa awan-awan itu diatur oleh para malaikat yang telah Allah beri tugas. Ya. Dan masih banyak pula tugas-tugas yang lain di antaranya ada malaikat penjaga gunung seperti kisah Rasulullah saw ketika dari Taif berdakwah kemudian beliau ditolak dakwahnya dan di uh, musuhi ya dilecehkan sampai pada akhirnya beliau pergi seolah-olah tidak sadar berjalan itu tiba-tiba sudah ada di suatu tempat dan didatangi malaikat ketika itu beliau baru sadar sudah sampai tempat tersebut karena begitu galau mendengar apa menghadapi tantangan di Taif itu. Nah, disitulah datang malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Ya, untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad kalau beliau mau maka malaikat penjaga gunung itu pun akan menimpakan dua gunung besar Al-Akhsyabain kepada penduduk Taif. Ya, jadi kita juga mengimani bahwa gunung-gunung ini ada yang menjaga. Siapa? Para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan para dedemit makhluk halus ya penunggu gunung ini dan itu, bukan. Tapi para malaikat yang menjaga yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula <clears throat> sebagian malaikat ditugasi untuk mencatat janin apa catatan-catatan saat janin berada di kandungan ya. Begitu pula ada tugas-tugas yang lain malaikat penjaga surga, penjaga neraka. Ada pula ya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala Israfil Ya, ini semuanya adalah tugas-tugas para malaikat yang Allah bebankan kepada mereka yang semuanya kita wajib mengimaninya selama ada dalil yang sahih. Selama ada dalil yang sahih, maka kita wajib mengimaninya. Ya, dan malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Tidak hanya jumlah tertentu yang dapat dihitung oleh kita yang menghitung hanya Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang Allah kehendaki? Malaikat jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, bukan hanya sembilan atau berapa tidak. Malaikat banyak sekali. Mungkin sebagian nama-nama kita tahu, sebagian lagi kita tidak mengetahuinya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian Munkar, Nakir, Malakul Maut ini kita tahu yang lain kita nggak tahu. Kecuali kalau disebutkan dalam hadis. Namun kita wajib mengimani nama-nama jumlah mereka yang tidak kita ketahui. Kita mengimani semuanya. Ya. Disebutkan bahwa malaikat itu tiap hari masuk ke Bait Al-Ma'mur. Masuk ke Bait Al-Ma'mur rumah di langit dunia. Disebutkan bahwa malaikat yang masuk itu 70 ribu tiap harinya dan yang sudah masuk kemudian keluar tidak kembali lagi. Yang sudah masuk kemudian keluar tidak kembali lagi sehingga jumlah malaikat sekali lagi sangat banyak. Ya. Oleh karenanya disebutkan dalam suara riwayat walaupun ada kelemahan ya riwayat itu namun paling tidaknya menggambarkan atau menguatkan tentang jumlah malaikat itu yaitu hadis tentang rintihan langit arti itu as-sama ya hatta as-sama wa hukkalaha anta'id malaikat merintih eh, apa afwan langit merintih ya. dan sepatutnya dia merintih. Kenapa? Karena tidak ada satu jengkal pun kecuali di situ ada malaikat. Ya, jadi banyak sekali. Ya, sekali lagi ini ada kelemahan dari si riwayat, cuma ini paling tidaknya apa? mendukung tentang banyaknya jumlah para malaikat. Banyak sekali. Ikhwan fillah rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwa terkait dengan malaikat kita wajib mengimani semuanya, adanya malaikat kemudian apa nama-nama malaikat yang kita ketahui yang tidak kita ketahui kita amini secara global kemudian tugas mereka ya kita juga mengimani tugas-tugas para malaikat tersebut ya begitu juga disebutkan sifat-sifat fisik mereka kita juga wajib mengimani sifat-sifat fisik malaikat tadi kita sebutkan di dalam ayat pada surat al-an'am bahwa mereka punya tangan basitu aidihim. Para malaikat itu menghamparkan tangan-tangan mereka. Mereka juga punya sayap ya. Seperti di dalam uh, surat Fatir. Alhamdulillah fatiris samawat fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikah uli ajnihah. Mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Fatiris samawat wal ard mencipta langit-langit dan bumi Ja'ilil malaika Yang menciptakan para malaikat Uli ajnihah Yang memiliki sayap-sayap Ada yang masna Dua sayap, dua sayap ya Wathulat ada yang tiga sayap, tiga sayap Warubah ada yang empat sayap, empat sayap yazidu fil khalqi ma yasha bahkan Allah tambahkan dalam fisik mereka ya ma yasha apa yang Allah kehendaki bahkan sampai malaikat Jibril punya berapa sayap 600 sayap lahu sittu mi'ati janah beliau punya 600 sayap qad saddal ufuk yang telah menutupi ufuk yakni malaikat yang sangat besar ya sangat besar sekali sehingga seperti Nabi katakan ya, ketika Nabi melihat malaikat Jibril itu langit nggak kelihatan, sedal ufuk. Karena besarnya malaikat tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat ya إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض itu yang dimaksud yakni يعني dalam surat An-Najm ya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra walaqad ra'ahu fil ufuqil mubin ya dalam surat At-Takwir. Beliau mengatakan itu yang dimaksud adalah Jibril. Nabi melihat malaikat Jibril. Lam arahu ala suratihi. Aku tidak pernah melihat Jibril pada bentuk aslinya. Allati khuliqa 'alaiha, bentuk aslinya. Ghaira marrataini, kecuali dua kali saja. Yani Selebihnya pernah melihat Jibril, tapi bukan dalam bentuk asli, seperti ketika malaikat Jibril menjelma dalam bentuk manusia bertanya tentang apa? Iman, Islam, ihsan, malaikat Jibril, tapi bentuk manusia. Adapun dalam bentuknya yang hakiki, yang asli ini. Kata beliau aku melihatnya munhabit munhabitan minas sama saat dia turun dari langit. Sad dan idhamu khalqihi ma bainas samai ilal ard besarnya fisik dia ya telah menutupi antara langit dan bumi ya nah, di antaranya tadi kita sebutkan dalam riwayat yang lain lahu sittu mi'ati janah qad saddal ufuk beliau telah memiliki 600 sayap menutupi ufuk jadi luar biasa makhluk itu apa malaikat malaikat jibril ya jadi manusia itu kecil sekali ya kan jadi kalau kita mengimani tentang malaikat seperti itu, memahami, eh, ya mestinya manusia nggak apa, nggak sombong, ya karena manusia itu sangat kecil sekali, nggak ada apa-apanya, ya, sangat kecil sekali. Malaikat sebesar itu disebutkan dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan tentang besarnya malaikat, ya fisik mereka dalam hadis riwayat Abu Dawud yang sahih Udhina an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh telah diberi izin aku untuk menyampaikan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yaitu malaikat pembawa arsh. Nah ini diantara tugas mereka ada delapan malaikat membawa memikul arsh. Nah disebutkan oleh Nabi salah satu dari mereka anna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi bahwa di antara jarak syahmati udhun ini telinga ini ya yang biasa ditindik kalau perempuan ya ini namanya syahmatul udhun ya sampai ke atikihi pundaknya itu perjalanan masiratu sab'i mi'ati am perjalanan 70 700 eh, tahun. Ya, perjalanan 700 tahun. Mau berapa ribu kilometer. Ya, perjalanan 700 tahun. Itu jarak antara ini daun telinga ini yang bawah ini sampai ke pundaknya. Gitu. Nah, ini salah satu dari malaikat Allah. Bagaimana dengan besarnya Ini menunjukkan juga di antara sifat fisik malaikat ya ada telinga, ada pundak, ya kan? Dan sebegitu besar ya fisiknya malaikat tersebut, besar sekali. Sekali lagi manusia itu nggak ada apa-apanya. Jangan sombong, jangan besar diri. Ya. Congkak, tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini malaikatnya sebesar itu. Ada delapan yang membawa arsh. Arsh Allah sebesar apa? Dan Allah lebih besar daripada itu. Allahu Akbar. Betul-betul Allah Maha Besar. Jadi ahibati billah rahimakumullah. Nah, semua tentang malaikat ini harus kita imani ya. Kebesaran para malaikat menunjukkan kebesaran penciptanya yaitu Allah Azza wa Jal dan iman tentang adanya para malaikat yakni membuahkan kepada kita hasil-hasil yang sangat baik di antaranya tadi ketundukan kita ya dan Eh, keimanan kita terhadap kebesaran Allah Azza wa Jalla dan lain-lain dari eh, buah-buah yang baik dari iman terhadap para malaikat. Sudah, Insya. Ya. Kalau sudah, fadal yang mau azan sudah atau belum? Nanti kita lanjutkan lagi.